إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita melanjutkan pertandingan yang ke-13 antara musibah yang kita alami dengan musibah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah As-su'alu thalitha asyar Pertanyaan yang ke-13 Hal tahmilu hamma wa ana'a amrin ma Apakah engkau memikul kesulitan eh, ham yaitu apa kegundahan dan juga kesulitan dari suatu perkara Inna Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam hamalah hamad dakwah risalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam itu memikul beban dakwah dan risalah. Dalam ini lebih besar daripada beban keumuman manusia. Karena risalah itu datang dari Allah Taala, sumbernya adalah Al-Quran. Sementara Al-Quran, Allah Taala berfirman disebutkan di sini, Inna tanuki alaika qawlan satira. Sesungguhnya kami akan menurunkan ini secara penerjemahan kita, anuhi iya, itu kami akan melemparkan bahkan melemparkan kepadamu ucapan yang berat menunjukkan wahyu Al-Quran itu memang berat dan ini bukan yang teramat berat An Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu qala kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza unzila alaihi karuba lidzalika wa tarabbaja wajhuhu akhrajahu Muslim di antara dalil yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu berat, bahwasanya hadis kepada Nabi Suamid, bahwasanya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau diturunkan kepada beliau ayat-ayat, maka beliau itu menjadi merasa amat berat. Watarok bajalahu wajahuh dan wajah beliau itu sampai apa? Sampai berkerut-kerut. Dalam jalan yang lain bahkan sampai apa? Sampai agak menghitam wajah beliau ketika datang wahyu yang amat berat itu. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليه dari Zaid bin Thabit penulis wahyu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendiktikan kepada beliau firman Allah Taala la itu qa'iduna minal mu'minin wal mujahiduna fi sabilillah ini ayat sebelum ada tambahan tidak sama antara orang yang duduk-duduk dari kalangan mukminin dan orang yang berjihad di jalan Allah. Menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih besar pahalanya daripada orang mukmin yang duduk saja. Kalau Abu ibnu Umi maktum. Datanglah ibnu Umi maktum. Dalam keadaan beliau jelas buta. wahwa huwa yumilluha alayya dalam keadaan Rasulullah SAW sedang mendiktekan ayat tadi kepadaku. bakal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau ul jihad ala jahadtu. Wahai Rasulullah, seandainya saya mampu berjihad, misalnya saya ini berjihad. Wa kana rajulan a'ma. Dan dia itu adalah orang yang buta. Muadzin Rasulullah ini. Menunjukkan apa bahwasanya beliau itu walaupun beliau duduk-duduk tetapi beliau itu punya uzur karena beliau ini buta. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala menurunkan ayat kelengkapan ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fakhiduhu ala fakhidi. Dalam keadaan waktu itu paha beliau ada di atas pahaku. Fasakulat alayya maka paha beliau menjadi amat berat terhadapku hatta bitu anta radda fakhidhi. Fakhidhi. Sampai aku khawatir paha nanti akan patah. Karena saking beratnya wahyu yang sedang turun waktu itu. Summa surya anhu. Kemudian dihilangkan beban berat tadi. Sudah selesai wahyunya. Wa anzalallahu azza wa Ayat yang Allah turunkan adalah Ghairu ulil Yaitu orang-orang yang jujur yang tidak memiliki kebutaan. Dolar maksudnya adalah buta. Jadi yang tidak memiliki udur jelas derajatnya rendah dibandingkan dengan yang berjihad. Adapun yang dia punya udur dan dia niatnya jujur untuk berjihad, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad. Alhasil, akhirnya Akhrajahul Bukhari. Sisi pendalilan di sini apa? Bahwasanya wahyu itu memang amat berat. Hada yadullu ala fiqalil wahyu. Ini menunjukkan atas menunjukkan kepada beratnya wahyu itu. Wanzur aido dan lihat juga ilasi oleh a'ba'id ja'wah. Eh, sebelum kita lanjutkan, hadis yang menunjukkan ini juga apa? Hadis mutafakun alaih dari Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah hadis ifik ketika beliau itu tertimpa ujian dengan apa? Berita dusta itu. Yang mana ketika itu adalah sedang di puncak musim dingin, tetapi itu ketika turun eh, surat An-Nur itu Rasulullah SAW sampai berkeringat, sampai berpeluh dalam keadaan peluh belia itu besar-besar seperti biji delima. Menunjukkan apa memang wahyu itu amat berat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, Lalu angzalna hadal Qur'ana ala jabal, lara'aitahu khasyi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran itu kepada gunung, misalnya gunung itu akan merunduk dan pecah karena takut kepada Allah menunjukkan memang wahyu itu amat berat. Tapi jangan seperti yang dibayangkan oleh sebagian para penulis kita, Sebagian dari mereka mengatakan ini hanyalah kiasan saja. Bukan berarti Al-Quran itu memang berat. Buktinya apa? Kalau Al-Quran itu kita letakkan di sebuah gunung, nggak pecah gunung itu. Kita katakan beda antara mushaf dengan wahyu ketika turun. Itu beda. Itu sekedar mushaf istilahnya. Sekedar, sekedar kita. Kalau kita memang ringan dibanding dengan bukan yang bisa dipikul oleh gunung. Tetapi wahyu, kalau allah itu berat. Betul-betul dia itu adalah memiliki berat yang yang susah untuk dipikul oleh manusia. Dari sisi berat secara apa istilahnya secara sisi bukan secara maknawi. Baik. Wa wa Dan lihatlah juga kepada beratnya beban dakwah yang dituntut, eh, yang menuntut agar kita ini bersabar di dalam menghadapi gangguan orang-orang munafikun. Ini beban yang sifatnya maknawi. Tidak sampai kita katakan sekian kilogram atau sekian ton, tapi sesuatu yang maknawi. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa katsirun mimma kana yahtamiluhu minal munafiqin minal karam. Dan seringkali yang dipikul oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gangguan kaum munafikin adalah perkataan mereka. Wama yu'amiluhum minas wal afu wal istighfar. Dan bagaimana beliau itu mempergauli mereka dengan pemaafan, mohon pemaafan. Aku juga sama pemaafan, wal istighfar dan memohonkan ampun untuk mereka. Dalam keadaan Rasulullah sering disakiti, tetapi beliau masih terus memohonkan ampun untuk mereka ketika belum turun sebagian ayat yang di dalam surat At-Taubah itu yang melarang memohonkan ampun untuk mereka kalau mereka mati dalam keadaan lupa. Itu pun dalam keadaan Rasulullah memanggil mereka untuk dimohonkan ampun, ternyata mereka masih sombong. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila mereka itu dipanggil untuk agar Rasul itu memohonkan ampun kepada mereka, mereka menggelengkan kepala mereka dan mereka itu apa menyombongkan diri. Eh, dan engkau melihat mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah dan mereka itu menyombongkan diri. Tentunya ini lebih menyakiti hati dan ini adalah beban berat yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apabila nuzuli baroah dan itu adalah sebelum turunnya baroah beberapa ayat yang di dalam yang di surat baroah itu lamma qila lahu wa la tuqil kafirina wal munafiqin wa Dan ini juga bagian dari itu. Dan janganlah engkau apa ini sebelum turunnya ayat-ayat yang di Baroah. Dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan munafikin dan tinggalkan gangguan mereka. Yaitu apa? Sudah maafkan saja dan tidak diambil peduli. Ayat ini, Al-Ahzab ini turun apa itu jauh sebelum ayat-ayat Baro'ah yang memerintahkan untuk bersikap keras kepada orang munafikun. Lihtiyajihi idzaka ila istiqtabihim. Kenapa demikian? Kenapa beliau terus bersabar menghadapi munafikun? Karena Rasulullah SAW ketika itu perlu untuk mengambil hati mereka, untuk mencandongkan hati mereka. Apa? Mencandongkan hati. Karena rata-rata munafikun pada waktu itu adalah orang-orang besar, yang ucapannya itu didengar, terutama yang dari apa? Dari wabilah kodrat. Makanya jangan heran ketika Rasulullah ingin menghukum Abdullah bin Ubay, justru apa? Banyak orang-orang dari kodrat yang ingin membela dia. Makanya karena itu Rasulullah SAW berusaha untuk bersabar. Khawatir, jangan sampai justru malah yang lain cenderung membela orang munafikun itu. Dua, wa khasyata nufuril arabi anhu dan Rasulullah khawatir nanti orang-orang Arab akan lari dari beliau. Ketika sebagian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, izan li bihadal munafik adriba adriba unukam. Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk memegang orang munafik ini. Rasulullah mengatakan, ini khasyitu. An yakulan nas Muhammad dan ashabah. Semua aku khawatir nanti orang-orang mengatakan, oh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Padahal sudah masuk Islam, sudah bersama dia, ikut berperang dan sebagainya. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Idza qatala ahadan minhum apabila beliau membunuh satu orang saja dari mereka. Bapak sarraha sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Rasulullah SAW telah terang-terangan menyebutkan alasan ini lama qala bin Ubay ketika Abdullah bin Ubay mengatakan la irja'na ilal madinati la yuhrizanna al-a'zu adal sungguh kalau kita ini nanti pulang ke Madinah, ini maksud apa? saya perang Bani Musfarid, pasti orang yang paling mulia dari Madinah itu, di Madinah itu akan mengeluarkan, akan mengusir orang yang lebih hina. Disebutkan dalam riwayat, maksudnya adalah apa? Kami, yaitu Abdullah bin Ubay dan kelompoknya akan mengeluarkan Rasulullah dan para sahabat yang dianggap hina itu. Orang muhajirun yang rata-rata adalah bukara Walamma qala Zulhuwaisirah ketika Zulhuwaisirah Aslamini yang kepala Khawarij itu mengatakan, Ijil, Ijil ya Muhammad, fa'inna kalam takjil. Adillah engkau karena engkau itu tidak adil. Dalam masalah apa pembagian harta rampasan perang atau dalam riwayat yang lain adalah apa? Pembagian uh, e, fight harta dari orang kafir tetapi yang dihasilkan tidak melalui peperangan tapi ketika mereka langsung lari sebelum diperangi. Maka memang tidak dulu orang orang pewaris inti peperangan mereka dan inti dakwah mereka adalah terkait dengan harta, bukan murni menegakkan agama Allah. Maka sekarang intinya adalah apa? Mencari kursi dan kekuasaan, mengumpulkan harta dari baitul mal. Intinya adalah harta. Makanya seperti orang-orang Khawarij yang di Yaman itu orang-orang Qaidah. Nah, Ali Abdullah Saleh, Allah Yahdi, dia tahu bahwa bahwasanya orang Qaidah ini walaupun mengaku men ingin menegakkan agama Islam, ingin menegakkan khilafah Islamiyah, tapi mereka sebenarnya adalah para pencari harta. Makanya ketika masing-masing dari pemimpin mereka dikasih kereta, sudah semuanya tenang. Sekian tahun mereka tenang. Nah, ketika harga mulai naik lagi, ah, mereka berontak lagi. Tapi ketika harga, ketika uang itu dinaikkan, dan ada abroker yang mengizinkan mereka secara rahasia untuk apa? Untuk melakukan perompakan terhadap geng-geng yang ada di di wilayah Hadramaut dan juga yang di wilayah mana itu namanya? Eh, apa itu di bagian wilayah yang selatan itu apa bukan bukan yang yang lebih dekat ke lebih dekat ke Yafet wilayah apa itu namanya Abian ayah wilayah Abian ketika diizinkan mereka untuk merompak bangsa sudah mereka dapat uang banyak tenang nggak lagi berompak memang intinya adalah apa cari cari harta dunia Qal wa inda ghairi hadhihi al dan juga selain kisah-kisah ini kisah yang banyak tentang masalah apa kesabaran Rasulullah menghadapi lidah-lidah para munafikun. Rasulullah mengatakan ya kemudian disebutkan innama lam yaqtulhum li'alla yatahaddatsan nasu anna Muhammadan yakutul ashara, Hanyalah Rasulullah SAW tidak membunuh mereka agar manusia itu tidak berbicara bahwasanya Muhammad membunuh teman-temannya sendiri. Hadis mutafakun alaih dari Jabir Rasulullah SAW fa inna nasa yang zuruna ila zahiril amr. Karena manusia itu hanya memandang kepada lahiriah dari perkara itu. Orang mereka melihat bahwasanya Abdullah bin Ubay sudah masuk Islam. Sehingga apa yang sudah dia muklim. Kenapa sekarang dibunuh? Mereka tidak tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay mengucapkan kalimat kufur. Banyak yang tidak tahu. Karena mereka di Rasulullah ingin menegakkan hujah, eh, menegakkan apa namanya bajinah ketika dia dipanggil Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah, dia nggak mengucapkan itu. Akhirnya yang yang disalahkan siapa? Yang disalahkan adalah Zaid bin Arqam. Dikatakan dia berdusta kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah berusaha untuk apa bersabar menghadapi ujian ketika e, orang-orang munafik pun mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran tadi itu. Fayyasar Fayarawna wahidan min ashabihi qad maka mereka hanya bisa melihat bahwasanya satu dari sahabat Rasulullah dibunuh, dibunuh oleh Rasulullah sendiri. Fayadullu dhannu annahu yaqtulu ba'da ashabih. Maka orang yang menduga dia akan menduga bahwasanya Rasulullah membunuh sebagian sahabat dia sendiri ala karena suatu apa itu suatu alasan duniawi. Au sakat atau karena dengki. Au nahwi zalik atau yang semacam itu bagaimana yang biasa dia dilakukan oleh raja-raja kepada anak buahnya sendiri, kepada kaki tangannya sendiri, karena takut diberontak dan sebagainya. Fayantirun nasu anisyukuri Islam sehingga akibatnya orang-orang itu bisa lari dari masuk kepada agama Islam, tidak mau masuk kepada agama Islam. Selesai dari aswalimul Maslul. Al aswal rabi'a asyar pertanyaan yang ke-14 Harakar zadraka ahadun Waradda Apakah ada orang yang mendustakan dirimu dan membantah ucapanmu? Maksudnya ini adalah penghinaan kepada kita. Tapi Rasulullah sendiri mengalami itu dan lebih dahsyat. Inna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadzabahu qaumuh. Beliau itu didustakan oleh kaumnya. Padahal beliau itu sudah mencapai derajat tinggi yaitu sebagai al-amin. Al-amin artinya adalah al Mustaman yang dipercaya. Dan wa rasul kaulah dan mereka menolak ucapan beliau, membantah ucapan beliau. Kalau Allah Ta'ala wa anja ahum ja'ahum minhum wakala qala kafiruna hadza sahirun Mereka merasa heran akan datangnya seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Dan orang-orang kafir mengatakan ini adalah tukang sihir yang amat pendusta. Aja al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan apakah sesembah, apakah dia yaitu Rasulullah menjadikan sesembahan itu hanya satu saja? Sesungguhnya ini adalah benar-benar perkara yang mengherankan. Wa an Tariq Tariq bin Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu anhu qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi suqi Dzil Majaz. Aku melihat Rasulullah SAW melewati pasar Dzil Majaz, eh, pekan ya, Dzil Majaz. Wa alaihi hulatun hamra. Beliau memakai e, dua baju yang berwarna merah. Hulam itu adalah baju atas dan baju bawah yang warnanya sama. Itu namanya hulam. Wa huwa yaqul ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah muslimu. Rasulullah bersabda, wahai manusia semuanya, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian beruntung. Wa rajulun yatba'uhu yamihi fil hijal. Dan ada orang yang mengejar beliau sambil melempari beliau dengan bebatuan hatta adma ka'baihi wa uqubaihi sampai orang ini memilih saat yaitu apa buku lali beliau kedua buku lali beliau dan urat besar yang ada di atas di atas kumit beliau itu berdarah huwa yaqul dan orang ini mengatakan sambil melemparkan batu, Ya ayyuhan nas la fa innahu kadzdzab. Wahai manusia, janganlah kalian mentaati dia karena sesungguhnya dia itu pendusta. Fakultu man hada? Aku bertanya, siapa orang ini? Kalau gulamu Bani Abdul Muttalib. Dia adalah anak muda dari keturunan Bani Abdul Muttalib. Dari keturunan Abdul Muttalib. Fakultu man lah dia yadfa'uhu yarmihi bil hijarah. Siapa orang ini yang mengejar dia dan melempari dia dengan bebatuan? Kalau ada Abdul Uzza Abdul Lahat, Dia adalah Abdul Uzza, namanya sudah tidak ya. Abdul Abu Lahab, bapak gejolak api. Kenapa dikatakan Abdul Lahat? Karena dia memang terkenal apa itu wajahnya paling tampan. Dan istrinya Hamalat al hatok julukannya adalah Ummu Jamil karena memang amat cantik. Ini pasangan yang serasi. Serasi di dunia dan di akhirat dalam neraka. Karena memang jahat dan memang ini ujian yang luar biasa. Kalau yang mendustakan Rasulullah adalah orang lain, mungkin kondisinya tidak terlalu berat. Tapi yang mendustakan adalah apa? Dari keluarga sendiri. Sementara orang sudah paham, bahwasanya apa keluarga sendiri lebih tahu daripada orang lain. Sehingga ini ujian berat bagi Rasulullah. Sehingga siapa yang mendustakan pamannya sendiri? Oh, pamannya lebih tahu berarti memang dia itu pendusta. Muhammad itu pendusta. Ini ujian yang berat. Makanya apa idah di dalam mustalahul hadis apa itu? Eh, Ahlu Makkah adra bi biha. Penduduk Makkah itu lebih tahu tentang kondisi wilayahnya sendiri. Demikian pula apa? Ahlul Barat adra bi, bi ahli. Kalau penduduk suatu negeri itu lebih tahu tentang kondisi apa negeri itu. Ini di syaratkan oleh para ulama idakana sikoh. Kalau orang ini memang sikoh. Tapi kalau dia pendusta, maka ucapan dia tidak kita terima. Walaupun dia dari penduduk negeri itu sendiri. Maka orangnya memang harus sikoh. Sabarannya kuat dan memang dia agamanya adalah terpercaya. Baru boleh diterima dikatakan, oh dia lebih tahu tentang kondisi negeri dia. ya, hadis ini Sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Kuzaimah dan yang lainnya. As-su'alul khamisa asar. Pertanyaan yang ke-15. Hal yuk hal tu'limu ka'asnamuk. Masya Allah, sampai perkara yang ringan. Ya, tapi berapa sekali kan kalau gigi yang sakit, susah tidur, susah makan, berpikir pun tidak bisa jernih, ingin marah terus. Apakah gigimu juga bikin kamu sakit? Inna Rasulullah SAW kusirat roja'iyah. Ya, sesungguhnya Rasulullah SAW, gigi gerahan beliau itu patah, pecah. Ansari bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma annahu yus'alu an jurhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Beliau ditanya tentang luka Rasulullah SAW pada waktu perang Uhud. Beliau makhluk yang paling dicintai oleh Allah, tapi beliau juga mengalami luka-luka sakit dan sebagainya. Perang Uhud, perang Uhud itu tahun berapa? Pada satu setelah apa? Iya setelah setelah perang Badar tahun tiga Hijriah. Bulan apa? eh, Syawal. Satu bulan setelah apa? Setelah Ramadan. Bakal hawa wajhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah yang mulia itu wajah Rasulullah terluka. Waktu Waku ya tuh dan gigi dalam beliau pecah-pecah waktu itu. Wa husimatil baydatu ala ra'sih. Dan eh, kopi besi beliau itu sampai apa? Pecahannya itu sampai masuk ke dalam kepala beliau. Masuk ke dalam eh, tulang tengkorak beliau. Memang hatamnya kuat. Yang menghantam beliau adalah Ibnu Qomiyah Ibnu Qomiyah orang kafir. Dengan hantaman yang kuat sekali sampai baju besi pun pecah-pecah. Fakanat Fatimah bintu Rasulullah SAW tazkilu dan Fatimah bintu Rasulullah SAW ikut di dalam peperangan itu mencuci wajah Rasulullah, eh, mencuci jalan Rasulullah. Wakana Ali bin Abi Thalib suaminya yasqutu alaiha bil mijan mencurahkan air kepada siapa? Kepada Fatimah dengan membawa apa? Dengan e, memakai bijak yaitu turut perisai tamen. Tamen ini dipakai untuk mengambil air. Falamma ra'at Fatimah anna ma'a la yazidu sama illa Manakala Fatimah melihat bahwasanya air tadi tidak menambahi jarak kecuali semakin mengucur keluar. Apa ada sepatatan min hasil. Maka beliau mengambil sepotong dari hasir yaitu awan tikar. Fa'ahrokat hatta sara rojama eh, romada. Kemudian dia membakar tikar tadi sampai menjadi abu. Summa asabat fil Kemudian dia menempelkan abu tadi kepada eh, luka Rasulullah SAW. Fasban sakat jam. Maka darah pun berhenti. Ini masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan aktif masalah pengobatan sebagaimana dijabarkan oleh Ibnu Qayyim di Bajul Ma'ad. Al-Hadid Mustafatun alaih. Ad-du'a juga ada pertanyaan yang ke-16. Hal ta'ibta min ibadatillah? Apakah engkau merasa penat, merasa capek karena ibadah kepada Allah? Ya, banyak orang yang mengeluh, wah ini penat aku malam. Inna Rasulullah SAW tamat tarak qadamah min tulil qiyam. Sesungguhnya Rasulullah SAW kedua telapak kaki beliau itu sampai apa sampai berjarah, eh, sampai pecah-pecah karena apa namanya? Qiyamul Lail. Ini ibadah Rasulullah, kita belum seberapa. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min lail Rasulullah SAW itu biasa karena Yakub menunjukkan ini bukan hanya sekali, berkali-kali. Beliau qiyamul lail hatta tatafat qadalah sampai telapak kaki beliau itu pecah-pecah. Malam-malam yang lain apa? Ademat sampai berdarah. Fakolat Aisyah lima atas nauhada ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa anda berbuat seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama menindam dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah itu telah mengampuni anda atas dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Qal afala uhibbu aku akuna dan syakura? Apakah aku tidak suka? Apakah aku tidak e, menginginkan untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah Rasulullah bukan semata-mata untuk apa? untuk mencari ini meminta itu bukan, tapi sebagai bentuk syukur. Barang maka kuralamu amanah Allah. hingga itu dagingnya semakin banyak, maksudnya mulai sembuh di akhir-akhir hanya beliau sholat lisan Tetap beliau sholat tapi dengan cara duduk. Wa ida aroda an yarka om. Apa beliau beliau apabila beliau itu ingin rukuk maka beliau berdiri lagi. Fakoro aku marokat. Kemudian beliau membaca beberapa ayat kemudian rukuk karena kelompoknya itu dengan apa cara berdiri kalau masih bisa. Al-Hadid Mustafakun alaih. asal kata wahid dan au aksaro. au aktsaru. Eh, au aksaro min hadhihi al Terkadang eh, bisa jadi engkau itu hanya mendapatkan satu atau lebih dari kepenatan-kepenatan ini semua. Fahamal tama hamal taminal humumi wa kader. Sehingga engkau memikul sebagian dari kegundahan dan sebagian dari kekeruhan, kader, kekeruhan jiwa karena kepenatan e, beban ini tadi semua. Fakaifa bimani sama fihi oha Maka bagaimana dengan orang yang terkumpul pada dirinya seluruh musibah ini? 16 pertanyaan itu tidak semua itu baru 16. Semuanya terkumpul pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah SAW, laqad uzitu fillah ma wa ma yu'da ahad. Sungguh aku itu telah disakiti di jalan Allah ketika tidak ada seorang pun yang sudah disakiti waktu itu. Walaqad walaqad ukhiftu fillah wa ma aku ahad. Dan aku itu telah dibikin ketakutan di jalan Allah yang ketika itu tidak ada seorang pun merasa takut. Barangkali mereka sedang tidur di rumah, sementara Rasulullah sedang apa? Sedang dicekik, sebagaimana yang beliau alami di samping Ka'bah. Dicekik oleh siapa? Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Hampir meninggal, kemudian dibela oleh, kemudian datang uh, Umar uh, Abu Bakar As-Siddiq dan membela beliau. Walaqad atat alayya salisatun. Sungguh telah datang kepadaku pada hari yang ketiga, maksudnya selama tiga hari itu. Apa itu? Wa mali wa li bilal dan aku dan Bilal itu sama sekali tidak memiliki makanan. Yakuluhu Zulkafit. Yang pantas untuk dimakan orang yang masih hidup. Zulkafit. Orang yang memiliki jantung. Maksudnya orang yang masih hidup. Ilma wara ibtu Bilal. Kecuali sekedar makanan yang kecil. Yang hanya bisa ditutupi oleh oleh uh, eh, ketiak Bilal. Karena Bilal memang setia menyertai Rasulullah SAW. Al-Hadis Abu Dawud Ibnu Majah wa huwa sahih. Ma'ahadha Bersamaan dengan ini semua, karena Rasulullah SAW sa'idan. Rasulullah itu berbahagia, mutafa'ilan. Beliau itu terus berharap dengan apa keberuntungan, mengharapkan keberuntungan setelah ini. Li'annahu wajada rohatahu fi ta'ati rabbih. Karena beliau mendapatkan ketentraman jiwa itu di dalam ketaatan kepada Allah. Semakin dimusuhi, beliau semakin apa memperbanyak ibadah. Faqad qala fi amri shalah arina biha ya Bilal. Dalam masalah sholat beliau mengatakan, gembirakan kami dengan uh, jadikan kami itu tentram wahai Bilal dengan apa? Dengan sholat. Maksudnya apa? Sekarang kamu ada wahai Bilal, sudah tiba waktunya untuk kita mencari ketentraman dengan cara sholat. Sementara sebagian orang apa? Kalau ada, uh, menolong dia. Aduh, kalau waktunya sholat. Nah, Rasulullah lain. Ini hadis Jauh, Abu Dawud an Salim bin Abi Ja'ad an rajulin min as-sahabah wa kana sahih tidak masalah sahabi yang tidak dikenal namanya selama tidak ada tanda bahwasanya beliau adalah sahabi. Mudah-mudahan Taala.